Baik, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi ada tasrifnya, demikian pula fi'il mudhari dia juga ada tasrifnya. Baik, misalnya kita akan contohkan fi'il yaktubu. Baik, diperhatikan Yaktubu yaktubani yaktubuna Taktubu taktubani yaktubna Taktubu taktubani taktubuna Taktubina taktubani taktubna Aktubu naktubu Ini merupakan tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Ya, saya ulang sekali lagi. Yaktubu yaktubani yaktubuna tubani yak Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina taktubani taktubna. Aktubu naktubu. Jadi silahkan nanti dicoba sendiri. Dalam pembacaan tabel pun sama ya, saya kira sudah dapat dipahami. Misalnya yaktubu artinya dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis Kemudian contoh-contoh yang lain silahkan antum coba sendiri. Di sini ada yak tubani, kemudian yak tubuna, yaktubuna, tubu, kemudian tubani. Silahkan untuk dimengerti dan dicoba sendiri. Baik, kita akan sebutkan pula untuk cara mentasrif fi'il mudore untuk fi'il mudore yang lain. Misalnya di sini kita akan sebutkan contoh yang suruh. Yang suruh merupakan fi'il mudorek. Kita akan sebutkan tasrifnya. Kita akan tasrif untuk diperhatikan. Coba kita akan tasrif. Yang suruh, yang suroni, yang suruna. tan tan suroni, yang surna. tan tan tan tan suroni, suruna, surina, tan suroni, tan surna, tansuroni, suruh, nan suruh. Terus. Itu untuk fi'il yang suruh. Saya kira cukup mudah ya. Hanya saja ini perlu latihan ya lidah kita kita latih ya supaya lancar dan tidak keluh ya. Silakan nanti dicoba untuk fi'il mudhari yajlisu, kemudian yaqtulu. Kemudian demikian pula untuk fi'il mudhari yashrabu ya, mudah. Kalau yajlisu ya yajlisu yajlisani yajlisuna dan seterusnya. Nanti dicoba sendiri.